Taib. قال العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله di mana beliau menjelaskan tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa setelah beliau dari Baitul Muqaddas dan beliau salat mengimami para nabi maka beliau pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit فقال ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء sebaik-baik orang yang datang telah datang ففتح له فوجد فيها آدم فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح selamat datang bagi anak yang saleh dan nabi yang saleh وإذا على يمين آدم أرواح السؤداء وعلى يساره أرواح الأشقياء dan ternyata di sebelah kanannya Adam ruh-ruh orang-orang yang berbahagia dan di sebelah kirinya arwahul ashqiya min dzurriyyati arwah-arwah orang-orang yang celaka dari keturunannya. Fa'idha nazara ilal yamini surra wa dahika. Jika beliau menghadap ke sebelah kanan maka beliau gembira dan tertawa. Wa idza nazara ila qabili shimalihi baka. Dan jika beliau melihat kepada bagian kirinya maka beliau pun menangis. ثم أرج به جبريل إلى السماء الثانية Lalu berangkatlah Jibril menuju ke langit yang kedua bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastaftah maka dia pun minta dibukakan ila akhiri dan seterusnya. yakni keadaannya seperti ketika beliau berada di langit yang pertama. Dibukakan kemudian terjadi dialog di antara mereka. فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام Lalu ternyata beliau mendapati di langit yang kedua adalah Yahya dan Isa alaihi wassalatu wassalam وهما ابن الخالة كل واحد منهما ابن الخالة ابن الخالة الآخر Mereka berdua adalah anak bibi. Jadi ah, Nabi Isa terhadap Yahya adalah anak bibinya. Demikian pula Yahya terhadap Nabi Isa adalah anak bibinya. Mereka berdua statusnya sebagai apa ya kawan? Sepupu. Faqala Jibril, maka berkatalah Jibril, "Hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima." Ini Nabi Yahya. Dan demikian pula Isa. Yang mereka berdua Ay na'am dalam kejaran orang-orang Yahudi hanya saja Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah salam kepada keduanya. Fasallama alaihima. Maka beliau pun mengucapkan salam kepada mereka berdua. Faradda salama. Keduanya pun membalas salam. waqala dan berkata. Marhaban bil akhis salih. Wa nabiyyi salih. Selamat datang saudara yang saleh, nabi yang saleh. Thumma urja bihi Jibril ila sama'i Lalu Jibril pun diangkat kembali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Fastaftah ila akhiri. Terjadi dialog seperti sebelumnya. Fawajada fiha Yusuf alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun bertemu dengan Yusuf. فقال جبريل هذا Yusuf fasallim alaih maka berkatalah Jibril ini Yusuf ucapkanlah salam kepadanya fasallama alaihi faradda salam وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح إلى آخره مثل الذي تقدم فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح إلى آخر ما تقدم فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح wan nabi salih. Nah. Berarti ini beliau sampai kepada langit yang keberapa ini ya kawan? Langit yang keenam. Langit pertama bertemu dengan Adam. Langit kedua bertemu dengan Yahya wa Isa. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Langit keempat Hah? Idris ya akhi. Langit yang kelima Harun. Langit yang keenam Musa alaihissalam. Falamma tajawazahu baka Musa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat melewati Musa menangislah Nabi Musa alaihissalam. Faqila lahu ma yubkika. Maka dikatakanlah kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Mengapa engkau menangis? Qala maka berkatalah Nabi berkatalah Musa alaihissalam Abqi li anna gulaman bu'itha ba'di Aku menangis karena seorang anak yang dibangkitkan setelahku yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati karena anak yang akan dibangkitkan setelahku ini akan masuk ke dalam surga dari umatnya lebih banyak daripada yang masuk ke dalam surga dari umatku. Dari umatnya Musa alaihi salam. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan bagi umat ini. Fakana buka'u Musa huznan ala ma fata ummatahu al fadail. Maka menangisnya Musa alaihi salam disebabkan karena kesedihan apa yang tidak didapatkan oleh umatnya berupa keutamaan la hasadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukan karena hasad dan dengki terhadap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم bertemu dengan Abul Anbiya خليل الله جبريل آه إبراهيم فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح نعم Wa inna ma tafa Jibril bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sebab kenapa Jibril itu mendatangi para nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haula'il anbiya dengan mendatangi mereka para nabi takriman lahu dalam rangka penghormatan kepada Rasulullah wa idharan li syarafihi wa fadlihi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menampakkan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Ibrahimul Khalil musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur pada waktu itu di langit yang ketujuh, Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya ke Al-Baitul Ma'mur. Berarti beliau sedang berada di Al-Baitul Ma'mur. Fisama Isabi'ah. Di langit yang ketujuh. Yang digunakan oleh para malaikat untuk beribadah. Ibarat ibaratnya seperti Al-Ka'bah yang ada di muka bumi. Alladhi yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfan minal malaikah yang dimasuki setiap hari ke dalam Al-Baitul Ma'mur 70 ribu dari kalangan para malaikat setiap hari. 70 ribu dari kalangan para malaikat ya ta'abbaduna wa yusallun. Mereka beribadah, mereka melaksanakan sholat Thumma yakhrujuna wa la ya'uduna fi yawmi thani. Kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi pada hari yang kedua. Yati ghairuhum minal malaikat alladzina la yuhsihim illallah. Lalu datang selain mereka dari kalangan para malaikat 70 ribu lagi. Ya. Dan hari yang berikutnya datang lagi malaikat 70 ribu lagi. Yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan jumlah malaikat sungguh-sungguh sangat banyak sekali. Nah, Dan mereka masing-masing memiliki tugas. Mereka masing-masing memiliki amalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى lalu diangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Dikatakan bahwa Sidratul Muntaha ini adalah merupakan pohon yang ada di penghujung surga. Yakni tempat yang berhenti padanya ilmu al-awwalina wal-akhirin. Dan mereka tidak akan melewatinya. Siapapun tidak akan melewati Sidratul Muntaha itu. Naam. Itulah batas mereka. Naam. Faghasyiyaha min amrillah. Maka Rasulullah SAW diliputi dari perkara Allah minal bahai wal husn maghasyah dari keindahan dan kemegahan, kecantikan dengan berbagai macam warna-warna yang demikian indah. Ya. Karena saking indahnya tempat itu, hatta la yastati'a ahadun ayasifaha min husniha saking indahnya itu tidak mampu seseorang untuk mensifatkannya. Ya, saking indahnya. Mau disifatkan bagaimana? Terlalu indah. Sulit untuk dituturkan dengan kata-kata. Nah, bagaimana dengan surganya? Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "A'datul ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Ya, tidak terbetik dalam hati seorang manusia. Tidak pernah dilihat oleh mata. Satu keindahan yang luar biasa. Nas'alullahal al-jannah ونعوذ به من النار ثم فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة نعم Lalu setelah itulah di saat Rasulullah berada di Sidratul Muntaha Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban melaksanakan sholat secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan kemuliaan dan kekhususan sholat itu dibandingkan dari amalan-amalan yang lainnya. Nah, sampai Allah mewajibkan atas mereka sholat puluh kali sholat kulla yaumin walailah dalam sehari semalam 50 kali sholat. Bayangkan kalau sampai kewajiban itu seperti ini keadaannya ya kawan. Ya. Sehari semalam ini 24 jam. Ya. Kalau anggap kita bagi dalam 12 jam itu 25 sholat dalam 12 jam. Masya Allah. Kita sholat hmm? berapa jam? Setengah jam sholat lagi, setengah jam sholat lagi. Hah? Berat betul. Allah, Nah. Ya. Faradiyah bidhalik. wasallam. Dan Rasulullah riba dengan itu. Bayangkan kalau sampai ini terus. Nah. Ya. Thumma nazala kemudian beliau pun turun. Falamma marra bi Musa ketika melewati Musa alaihissalam qala ma farada rabbuka ala ummatik apa yang telah diwajibkan Rabbmu, yang telah Allah wajibkan kepada umatmu. Ala khamsina salatan fi kulli yawm. 50 kali salat setiap hari. Hmm? Faqala inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Wa qad jarrabtum nasa qablak Wa alajtu bani Israel syaddal mualaja. Aku sudah mencoba manusia sebelummu. Ya. Dan aku berusaha mengobati Bani Israel dengan pengobatan yang berat. Ya. Berat betul. Rupanya Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang telah berpengalaman mengalami hal itu. Nah, Ya. Fas'alhu takhfifa li ummatik. Mintalah kepada Allah keringanan untuk umatmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam farajatu Aku pun kembali fawada'a anni asyra Lalu Allah mengulangi sepuluh jadi empat puluh Wa mazala zala yuraju'u rabbah dan terus menerus beliau kembali kepada Rabbnya. Ya. Hatta staqarratil faridatu ala khams. Sampai ditetapkan kewajiban sehari semalam itu menjadi lima kali. Nah. Lima kali sholat. Itu pun ketika Rasulullah SAW menghadap Musa Musa masih saja mengatakan fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Minta lagi keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Nah, padahal lima salat sudah. Kata Rasulullah SAW, saya sudah malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta keringanan. Ya, Akhirnya fanada munadin maka berteriaklah yang berteriak yakni Allah Subhanahu wa taala amdaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi aku sudah menetapkan kewajibanku ya yakni itulah yang telah disyariatkan oleh Allah dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku lima kali sholat itu seperti lima puluh kali sholat Sebab satu kali mengamalkan sama dengan sepuluh kali. Itulah kelinganan. Walhamdulillah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan kejadian ini semestinya seorang muslim menyadari demikian pentingnya salat itu dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Demikian pula Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengasihi umat ini. Tidak tidakkah mereka tersadarkan? Tidak mereka melihat demikian mudahnya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Nah, toh masih banyak dari mereka meninggalkan sholat. Wallahu musta'an. وفي هذه الليلة أدخل النبي sallallahu alaihi wasallam al-jannata dan di malam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha qibabul lu'lu' dan ternyata di dalam surga itu terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara Wa idza turabuha al-misku dan ternyata tanahnya itu berbau misik. Tanahnya bau misik. Bau yang paling harum. Nah, subhanallah. Tidak bisa dibayangkan ya kawan. Hmm? Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Makkah bi ghalas. Sampai beliau mendatangi Makkah pada waktu ghalas. Ya. Waktu masih gelap. yakni sebelum subuh. Wa shalla fiha subha. Dan beliau pun sholat subuh di bumi. Perjalanan malam. Itulah al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad ala rajih. Nah, tidaklah yang mengingkari kejadian ini melainkan dia kafir. Seperti kekafirannya kaum musyrikin yang mengejek Rasulullah. Yang tertawa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian itu. Bahkan dengan kejadian ini ketika Rasulullah mengabarkan sebagian sahabat sempat murtad. Karena memang kelihatannya kejadian ini di luar jangkauan akal. Iya kan? Di luar jangkauan akal. Ya. Sebab mereka mengatakan bahwa kecepatan yang tercepat itu adalah kecepatan cahaya, sedangkan kecepatan cahaya itu ha, matahari kecepatan cahaya sampai ke bumi berapa detik? Nah, berapa detik? Mana ini yang ahli? Ahli fisika. Nah, mana ini? Rata-rata tidak sekolah. nah <laughs> Berapa detik ya akhi? Nah. Abdul Wahab. Berapa? Wah, wah, wah. Tiga kali sepuluh pangkat delapan meter per detik. Berapa itu sudah? Karena nggak bisa hitung. Hah? Matahari cahayanya sampai ke bumi butuh berapa detik? 300 lah iya matahari itu cahayanya sampai ke bumi butuh berapa detik jarak matahari bumi berapa? Hah? 160 juta berarti berapa detik? Sekitar 6 ya. Nah, kata mereka ya sekitar 6 detik. Naam. Hakala sahih? Kira-kira 6 detik. Nah. Ya, coba Antum coba ketika matahari muncul, pada saat awal munculnya itu. Apakah mataharinya itu langsung, sinarnya langsung nyampe, atau lama dulu menunggu 6 detik baru nyampe. Begitu pas muncul. Hah? Antum tanya orang yang yang yang paling bodoh, yang tidak sekolah, pasti mereka bilang langsung nyampe. Tidak ada sampai menunggu enam detik. Ah, ada kelip. Buhtan. Ya. Nah. Wah, kalau diukur dengan akal seperti ini. Berapa kecepatan burak? Hmm. Sempat berdialog lagi, sempat sholat lagi. Nah, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus ya subhanallah dalam permasalahan ini yajibul istislam wajib bagi kita untuk menerima nah ketika orang musyrikin mereka mengolok-olok Rasulullah lihat ini nabimu telah membual kata mereka mereka datang pada Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan padanya apakah kamu telah mendengarkan Muhammad apa yang dia katakan di hari ini. Dia mengatakan di malam hari dia telah naik ke langit. Kata Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu, lebih dari ini pun aku percaya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul memberitakan itu, lebih dari ini pun aku beriman, aku percaya. Datang kepada beliau khabar wahyu di pagi hari dan di sore hari. Bagaimana mungkin aku tidak percaya dengan yang seperti ini? As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Naam, wallahu a'lamu bisawab. Kita sampai pada pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.